Berapa banyak nikmat yang sudah kita rasakan? Berapa banyak anugerah yang sudah kita terima? Berapa banyak karunia yang sudah kita dapatkan? Tapi pertanyaannya adalah sudahkah kita mensyukuri semua anugerah karunia dan juga kenikmatan tersebut? Karena dikhawatirkan Apabila salah seorang hamba tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya, tidak menutup kemungkinan nikmat tersebut kelak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat istiqamah, nikmat berjalan di atas sunnah. Ini nikmat-nikmat yang sudah sepantasnya dan seyogianya kita syukuri. Nikmat Islam kita syukuri dengan terus mempelajari Islam ini dengan sebaik-baiknya dari sumber aslinya, dari para ahlinya, dengan cara yang telah dijelaskan oleh para ulama. Demikian juga keimanan kita harus kita syukuri dengan menjaganya, meningkatkannya, melalui amalan-amalan kebaikan, ketaatan, kesolehan sebagai bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian juga nikmat sunnah, nikmat istiqamah dan seterusnya harus kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Syukur dengan hati kita, syukur dengan lisan kita, syukur dengan aplikasi amal perbuatan kita. Mensyukuri dengan hati artinya kita meyakini, mengimani bahwa semua apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan itu tidak lain dan tidak bukan berasal dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari yang lain. Apapun yang ada pada diri kita itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin Apapun nikmat yang ada pada diri kalian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, orang tua kita, teman kita, saudara kita ataupun siapa dia itu hanya sebagai lantaran. Tapi semuanya adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dengan lisan kita harus senantiasa membasahi lisan ini dengan ucapan tahmid. Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mendapatkan hal yang tidak kita senangi sekalipun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Dan bersyukur dengan amal perbuatan kita kita gunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menggunakannya untuk berbuat maksiat, untuk melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ataupun perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan syukur yang kita lakukan akan bisa menjaga nikmat-nikmat yang telah ada dan untuk meraih nikmat-nikmat yang belum ada. Karena para ulama rahimahumullah jami'an mengatakan asyukru huwal jalibul al-hafidul jalib. Kesyukuran ataupun sikap syukur seorang hamba itu berfungsi dua, al-hafid wal jalib. Al-hafid menjaga nikmat yang telah ada, al-jalib mendatangkan nikmat yang belum belum ada. Dan satu kenikmatan yang tidak kalah pentingnya yang sepatutnya dan sepantasnya untuk kita syukuri ada nikmat syabab. Nikmat di mana kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala satu masa di antara masa-masa yang begitu penting yang dilalui oleh setiap manusia yaitu masa muda. Yaitu masa muda. Karena ini merupakan nikmat maka kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian niscaya kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita la tazulu qadaba abdin yawmal qiyamah illa wa yus'alu an Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba kecuali akan dimintai pertanggungjawaban empat hal. Di antaranya adalah wa'an syababihi fi ma'blah. Tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan? Masa muda, masa yang sangat penting. Masa yang sangat potensi baik untuk hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Maka tergantung seorang pemuda itu menggunakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini untuk hal-hal yang positif ataupun yang negatif. Itu pilihan pemuda tadi. Allah tidak memaksa. Allah tidak memberikan paksaan. Kita memiliki pilihan. Maka bersyukurlah kita apabila Allah Subhanahu wa taala saat ini telah membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita untuk berjalan di atas ajarannya, di atas sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal bagaimana kita menjaga nikmat ini dengan sebaik-baiknya. Tinggal bagaimana kita memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi istiqomah di atas jalan yang hak ini. Dan ingat khotibuddin wa khotibillah azza ya Allah wa yakum jami'an musuh-musuh kita tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Kita semua itu dikelilingi paling tidak oleh empat musuh. Empat ujian Empat tantangan. Yang pertama adalah hawa nafsu kita. Ini yang paling berat. Hawa nafsu kita. Yang kedua adalah fitnah dunia. Dunia ini sebuah tantangan kita. Dunia dengan berbagai macam isinya. Harta, jabatan, wanita, dunia. Kemudian yang ketiga adalah musuh-musuh Islam dan kaum muslimin dari orang-orang kafir dan juga antek-antek mereka. Karena mereka tidak akan tinggal diam walau tardu akal Yahud lan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Akan tinggal diam mereka kecuali apabila kaum muslimin sudah mengikuti apa yang menjadi keyakinan mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran mereka, dan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menubuatkan 15 abad yang lalu. La tabiun nasakana man kana qablakum hatwal qudzati bil qudzah wa la dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Qila ya Rasulullah al-yahud wan nasara qala faman. Kalian akan mengikuti tata cara kebiasaan orang-orang sebelum kalian sehingga sekalipun mereka masuk ke dalam liang lubang biawak sekalipun, kalian akan mengikuti mereka. Siapa yang Rasulullah al-Yahudi wa Nasara? Siapa lagi kalau bukan mereka? Demikian sabda Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat adalah setan. Setan. Karena iblis alaihi laknatullah sudah bersumpah di hadapan Allah Rabbul Izzah setelah dia menentang sebuah perintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salatu wasalam di jannah. Akhirnya dia pun dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala. Sudah bersumpah akan menyesatkan, akan menggoda umat manusia dan akan mengajak mereka untuk menjadi temannya, menjadi sahabatnya kelak di neraka. Inna yad'u liyakunu min ashabis sa'ir. Mengajak pengikutnya, kelompoknya untuk menjadi pengikut, untuk menjadi penghuni neraka neraka sa'ir. Maka berhati-hatilah. Keempat hal ini harus kita waspadai. Harus kita berhati-hati. Wabil khusus adalah nafsu kita. Hawa nafsu kita. Karena nafsu tersebut sudah diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki dua potensi. Tapi potensi yang jelek itu lebih dominan sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Inna nafsa la'ammaratun bisu sesungguhnya nafsu itu bukan hanya amirah tapi ammaratun kalau antum yang sudah belajar bahasa Arab ini namanya sighat mubalaghah dari kata amirah, amara ya'muru amirun. Karena itu muannas jadi amirah. Ini pakai wazan fa'ala. Artinya terus-menerus akan memerintahkan kepada perbuatan yang jelek. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bekal kepada kita bagaimana kita mengendalikan nafsu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara misinya adalah zakihim untuk mensucikan jiwa mereka, untuk mensucikan batin mereka, hati mereka. Itu tentang setiap nufus. Tapi ingat, tidak ada seorang pun yang selamat dari gangguan nafsu ini kecuali mereka yang mendapatkan bimbingan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang pemuda, seorang pemuda ini menjadi sasaran yang paling empuk. Tujuan utama bagi keempat musuh ini. Karena tadi posisinya yang sangat potensial, baik untuk kemaksiatan ataupun ketaatan. Dan di antara ujian setelah nafsu ataupun tantangan telah masuk adalah tantangan dunia. Dan di antara tantangan dunia yang paling berat adalah wanita. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Mataraktu fitnatan, mataraktu taraktu ba'di fitnatan adarra lirijali minan nisa." Wa kana awwalu fitnati Bani Israil fin nisa. Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibandingkan dengan kaum wanita. Dan awal fitnah terjadi di kalangan Bani Israel adalah pada diri wanita. Kalau ada laki-laki dan perempuan, maka yang terjadi adalah sebuah hubungan yang apabila hubungan ini tidak dimanage dengan tuntunan, bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam, sunnah Rasul Islam sallallahu alaihi wasallam maka akan menjadi bencana dan juga malapetaka. Yang disebut dengan hubungan al-mahabbah. Rasa cinta. Haramkah itu cinta? Tidak. Kita tidak diharapkan untuk memiliki rasa cinta. Karena rasa cinta itu adalah satu hal yang fitri, Suatu hal yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada setiap manusia. Bahkan pada makhluk yang lain pun rasa cinta itu Allah tanamkan dan Allah berikan. Dan tidak ada kata yang paling indah yang didengar oleh seorang pemuda atau pemudi yang melebihi kalimat cinta, sayang, bisa dipraktekkan. Kalau antum dapat tulis apa tiba-tiba tulisannya saya langsung melambung, ya. pikirannya sudah kemana-mana, apalagi seorang akhwat luar biasa. Ya. Kekuatan cinta itu luar biasa. Karena itulah cinta merupakan salah satu di antara tiga pilar ibadah. Karena ibadah itu terdiri di atas terdiri di atas tiga pilar. Al-mahabbatu wal khawfu war roja. Rasa cinta, rasa takut dan rasa harap. Dan ketiganya harus ada dalam ibadah itu. Oleh sebab itu, ikhwati fillah saudara dan saudariku rahimani Allah wa jami'an ketika rasa cinta itu menerpa kita, apa yang kita lakukan? Pertanyaannya adalah cinta kepada siapa dulu? Karena kebetulan panitia itu apa namanya membuat judul ketika cinta melanda. Kalimatnya mutlak. Meskipun kita sudah paham apa yang dimaksud Akan tetapi biar tidak menjadi bias, rancu, ambigu, maka kita perlu dudukan cinta yang mana dulu. Karena ada yang namanya mahabbatun syar'iyah ada yang namanya mahabbatun tobirinya, ada yang namanya mahabbatun muharramah atau bahkan syir'i syirkiyah bid'iyah. Karena ada rasa cinta yang mau disyariatkan. Ada rasa cinta yang merupakan tabiat. Ada rasa cinta yang memang diharamkan, bisa masuk ke dalam perkara bid'ah, ada yang masuk ke dalam perkara syirik. Rasa cinta yang disyariatkan itu bagaimana? Yaitu cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta seorang hamba kepada Rasulullah SAW, cinta seorang hamba kepada agama Islam, cinta seorang hamba kepada Al-Quran. Itu adalah cinta-cinta yang disyaratkan. Cinta kepada amal soleh, cinta kepada kebaikan, itu yang disyaratkan. Cinta yang tabiat yang menjadi naluri adalah cinta seorang hamba kepada kedua orang tuanya. Orang tua kepada anaknya. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, itu tabiat. Seorang laki-laki kepada seorang wanita, wanita kepada laki-laki, itu tabiat. Cinta seorang hamba kepada harta, tabiat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman zuyyina linnasi hubbu syahwat. Dalam ayat yang lain, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu sangat cinta kepada al-khair yaitu al-mal harta. Tapi cinta tabiat ini apabila tidak dijalankan sesuai dengan aturan, dengan tuntunan akan menjadi perkara yang haram. Itu kapan? Ketika cinta taubian ini melebihi cinta yang syar'i. Ketika seorang lebih mencintai suaminya, lebih mencintai istrinya, melebihi kecintaannya kepada Allah dan kepada Rasulullah itu menjadi haram. Atau ketika seseorang mencintai harta, itu melebihi kecintaannya kepada aturan-aturan ajaran-ajaran Islam menjadi haram. Itu kalau sudah melampaui batas jadi haram. Tapi kalau sewajarnya sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan aturan, maka itu tidak mengapa. Diperbolehkan sah-sah saja. Dan menjadi haram menjadi tingkatan yang ketiga apabila sudah melampaui atau melebihi batas yang semestinya. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan talatatun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara ini ada di dalam diri seseorang, dia akan merasakan betapa manisnya iman. Dan salah satunya adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dan yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan seorang tidaklah mencintai orang lain kecuali karena karena Allah. Seorang yang mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala ini sungguh luar biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memanggil orang-orang yang saling berkasih sayang, saling menjalin cinta kasih di dunia. Ainal mutahabbuna fiyya. Di manakah orang yang saling berkasih sayang karena aku? Dan mereka akan mendapatkan satu tiket naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulani tahabba fillah. Ijtama'a 'alaihi wa ikhtarafa 'alaihi dua orang yang saling bersikap sayang karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, mereka berpisah karena karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang diharapkan seperti kecintaan seorang hamba kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah, cinta seorang hamba kepada kemaksiatan. Demikian juga cinta seorang pemuda ataupun pemudi kelawa kepada lawan jenisnya di luar ikatan yang syar'i. Haram. Tidak diperbolehkan. Karena itulah, inilah poin terakhir ini yang akan kita bahas. Ketika ternyata kita sudah jatuh cinta Ustaz. Namanya virus alam, virus merah hati. Biasanya kan antum yang biasa pakai WA itu kan harus dan buat apa? Apa itu namanya? Itu ada gambar gede banget datik tuk dan tuk gitu ya. Apabila virus ini sudah menjangkiti sebagian di kalangan kita pemuda dan pemudi dan tidak menutup kemungkinan bagi yang sudah beristri, ya enggak Pak? Ya enggak? Mana yang sudah beristri mana ini? Aku aja ya bisa jadi karena tadi fitnah awal itu luar biasa, luar biasa. Karena wanita itu dijadikan satu alat yang paling ampuh oleh setan untuk menggoda Bani Adam. Ini, kalau virus ini sudah menjangkiti kita, apa langkah kita? Apa langkah kita? Sebelum terjangkiti kita harus melakukan tindakan preventif sebetulnya. Ini yang paling penting tidak mau terjangkiti virus yang seperti itu sebelum waktunya atau yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dekat itu. Jangan bermain api katanya. Ya. Nek poso Jawa ini ojo dekat kedak tebo lupa mesti kena kotoran. Pasti itu. Harus lakukan tindakan preventif ini yang paling utama. Islam ajaran yang sempurna telah mengatur segala hal yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Semuanya diatur. Masuk di dalamnya adalah bagaimana kita melakukan tindakan preventif sebelum virus ini menjangkiti kita dengan cara yang tidak syar'i. Kalau virus ini menjangkiti kita ketika kita sudah menikah dan itu terjadi pada kita terhadap pasangan kita itu luar biasa dan itu yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya itu melalui jalan yang tidak syar'i, bagaimana? Dijauhi. Di antaranya Islam melarang kita itu untuk berdua-duaan dengan lawan jenis, melakukan hubungan dengan lawan jenis, apalagi berdua-duaan. Istilahnya itu ya pacaran. Dan ingat gak ada yang namanya pacaran islami, gak ada sama sekali. Ya. Gak ada yang namanya pacaran islami. Jenengan bisa buka apa itu makna pacaran di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Sehingga saya pun termasuk orang yang tidak setuju mengatakan pacaran setelah nikah. Gak setuju sama sekali. Kenapa? Lihat dulu definisi pacaran. Ada yang pernah melihat definisi pacaran dalam KBBI? Kamus Besar Bahasa Indonesia? Is PR. Ya. PR. Apa definisi pacaran? Maka ada istilah pacaran yuk setelah nikah. Enggak. Gak ada pacaran setelah itu gak ada. Ya mohon maaf, saya termasuk orang yang gak, gak suka istilah seperti itu. Mencampur adukan sesuatu yang salah dengan sesuatu yang benar, yang batu dengan yang hak. Wala bisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan. Ya, karena pacaran ini terjemahan dari bahasa Inggris yang artinya adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan di luar ikatan yang sah. Bisa dilihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia ketika mendefinisikan itu apa kata pacaran. Tindakan preventif. Jangan SMS-an dengan yang bukan mahramnya. Ustaz, karena tujuannya baik. Untuk apa? Ngajak pengajian, yuk ngaji ya, sebagai siraman rohani penyemangat hati untuk ingat kepada ilahi mas puitis banget dan ini biasanya gitu kalau kita itu sebelum nikah itu puitisnya ah, luar biasa nih giliran nikah coba bikulangi yang dulu lari Ya. Apalagi sekarang itu luar biasa teknologinya. Nah, ada macam-macam itu. Ini bukan hanya pemuda dan pemudi, juga para suami dan istri, para abi dan umi, hati-hati juga. Nanti ada istilah CLBK lagi. Apa itu? Cinta lama bersemi kembali, ketemu mantannya lewat Facebook. Ketemu mantannya lewat WA. Waliyahulillah astagfirullah ya. Hati-hati pokoknya hati-hati. akan perfect kalau kita jaga. Jangan berhubungan dengan orang yang bukan mahramnya. Bagi kaum wanita, ketika terpaksa harus berkomunikasi dengan lawan jenis, jangan melembutkan suara. Kalau sama-sama akhwat, bagikan poluan ngomongnya. Ini giliran dengan seorang ikhwan, oh ya, ini lembutnya Walau tak sedap nabil qawli. Jangan lembutkan ucapan. Ya. Tindakan preventif ini harus dijaga. Jangan istilah campur baur antara laki dan perempuan. Luar biasa. Ini satu wabah, satu bala yang sedang menimpa kaum muslimin ikhtilaf. Di mana-mana kita dapatkan ikhtilaf. Ya, kecuali di tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Jauhi ikhtilaf. Jauhi hubungan dengan lawan jenis. Baik lewat bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Apalagi dengan bahasa mata, hati-hati. Ya, bahasa tubuh juga hindari ini tindakan-tindakan preventif ya jangan agar kita tidak terjangkiti virus yang seperti seperti ini karena perasaan itu timbul pada diri seorang pemuda atau pemudi ketika mereka itu sering berhubungan witing tresno jalaran saka kulino gitu loh karena sering ketemu sering berkomunikasi sering adu pandang ya sering berkumpul berjumpa di dalam satu satu tempat ini hal-hal yang mendatangkan virus itu. Jangan dekat-dekat, jangan lakukan itu. Islam sudah mengajarkan kepada kita, sudah membimbing umatnya. Lalu setelah kita sudah berusaha sekuat tenaga ya Ustaz, tapi kau tapi yang yang saya senang itu ada di Jakarta misalkan. Jarang ketemu saya, ya jarang ketemu, ya wajar. Karena jauh, jarang. Tapi komunikasi jalan terus om. Itu dia Ustaz, nah, itu masalahnya. Tapi ternyata komunikasi juga tidak usah, saya nggak punya nomornya. Saya nggak punya akun Facebooknya, saya tidak bisa hubungan dengan dia. Tapi masih saja ini perasaan ini muncul. Hanya satu kali melihat Ustaz, karena dulu waktu kecil main bareng. Ya saya kan makanya sih, nah, ini ketok yang gede ini rotok lumayan. Apa meneh sing ini dadi guru TPA, hati-hati. Eh, guru TPA iki mesti dari guru TPA. Mentenge sih ngecup sedikit. Mungkin itu awalnya. Jadi kadang seorang itu galau, resah, risau, memikirkan orang itu. Ya, mikirkan orang tersebut. Baik itu laki-laki atau perempuan. Ya, bisa jadi kan istilah guruku suamiku kan boleh nggak? Boleh nggak? Guruku suamiku boleh nggak? atau muridku istriku boleh nggak? Ya boleh kalau memang itu dengan aturan tuntunan yang syar'i, ya, yang syar'i. Ini kadang itu muncul ya, meskipun jarak jauh, nggak pernah hubungan, nggak pernah ketemu, itu ada. Apa solusi yang harus dilakukan? Tidak ada solusi yang bisa dilakukan oleh melanda kecuali apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Ya ma'syarul syabab, manis istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj. Faman lam yastatik fa'alihi saw fa lahu Gak ada solusi lain kecuali ini. Wahai para pemuda, barang siapa hati yang sudah siap memiliki kemampuan baik fisik, mental, ilmu itu yang penting. Syukur-syukur ditambahi finansial, paling terjawab maka hendaklah nikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan, bisa menjaga kehormatan. Barang siapa yang tidak bisa maka puasa. Cuma ada dua cara. Cuma ada dua solusi yang ditawarkan Rasulullah Sallallahu Abot kafe Ustaz. Nikah om dedek. Belum punya modal. Nikah itu nggak pakai uang kok. Iya kan? Iya enggak? Nikah itu nggak pakai uang coba. Gimana? Iya, nikah pakai uang nggak? Enggak. Gak ada orang yang bilang nikah itu pakai uang gak ada. Nikah itu cuma kobil itu nikahan saja. Itu kan tidak pakai uang. Yang pakai uang adalah prosesnya. Iya, kalau proses nikah pakai uang saya percaya. Tapi kalau nikah pakai uang itu aturan mana gitu loh? Dan nikah pakai uang itu nggak ada. Hah? Itu proses. Itu kan? Nikah itu cuma angkat tukar dan mobil tuh nikah. Ah saja itu nikah. Itu loh. Dan jangan khawatir punya duit, belum punya uang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Wa iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Apabila mereka itu fakir, miskin, gak punya duit, Allah yang kasih kecukupan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan tiga orang yang Allah pantas untuk membantu dan menolong mereka yang mendapatkan jaminan kecukupan dari Allah tiga orang. Salah satunya adalah seorang pemuda yang ingin menikah untuk menjaga kehormatannya. Allah akan bantu. Allah akan mudahkan. Cuma sampean-sampean ini segelem apa dulu? Pacarannya yo, nikahnya moh. kan gitu. Kadang seperti itu. Belum siap nikah dulu. Nek belum siap nikah dulu yo putus. Jangan diteruskan. Nanti siap baru. Tak nyoba-nyoba dulu Ustaz. Nikah itu juga percobaan. Jangan sampai antum itu menjadi ahlun nazar wal jamaah ya. Seneng nazar terus masih ah, do. Kalau mana masih ah, do. Ahlun nazar wal jamaah wis sampai nazar. Sampai penazor nganti pinggola bali mergane apa siji. Urung siap nikah, ning pingin nih nikah, pingin yo ya pingin, ning urung siap. Akhirnya yang menunggui. Saya pingin nikah sah, yo ya boleh kan? Piye pan cocok? ah cocok, lah kapan cocok? Nunggu siap dari jadinya akhirnya. Apalagi punya konsep yang iblis konsep yang saya katakan. Apa itu? Sering saya katakan mungkin seleksi bukan koleksi, seleksi, resep, persepsi. Nah, bahaya banget. Koleksi dulu. Ya. Habis itu sudah siap baru diseleksi. Sudah dapat baru resepsi. Enggak. Jangan pakai konsep ini. Jangan pakai konsep ini. Buka cabang di mana-mana. Ya kan? Di Solo ada Sukoharjo eneng. Melayu Boyolali yo Semarang eneng. Ya, mengumpulkan seluruh etnis suku bangsa untuk sebuah kebinekaan gitu loh. Bineka tunggal ika akhirnya. Yo, bineka tunggal ika betul mau neoker jadi ini kursi kursi ji jangan ya Allah ini nikah itu ya, sudah nggak ada nggak ada cara lain ketika virus itu sudah menjangkit ya nikah kalau nggak bisa nikah apa puasa sudah Gak ada Rasulullah SAW menawarkan pacaran. Gak ada. Gak ada masturbasi. Gak Kalau nggak nikah, ya puasa saja. Ning piye Ustaz, nikah ya rumisa, poso ya luwe terus. Bagaimana caranya? Wa qul wa billahi taufiq wa Yang pertama adalah ikhlaskan ikhlaskan ibadah yang selama ini yang selama ini kita lakukan ikhlaskan karena bisa jadi virus itu menjangkiti diri kita gara-gara keikhlasan di dalam ibadah kita itu hilang. Subhanallah, ikhlas di dalam ibadah memiliki kekuatan yang luar biasa pengaruh yang luar biasa. Ketika seseorang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tujuan-tujuan yang lain akan hilang. Karena terkadang seseorang itu ya, terjangkiti virus ini karena dia itu menyekutukan Allah di dalam masalah Dia ketika beribadah, sholat, rajin ibadah, di soft awal lagi bahkan dia mungkin jadi muazin dan juga sekaligus imam misalkan mergone apa eneng calon mertua si anaknya itu lagi diusir salah sudah ibadahnya atau ketika seperti tadi kalau memang niat anda semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala virus ini tidak akan menjadi diri anda kalau betul jenengan semua, baik laki-laki maupun perempuan, ketika mengajak saudara antum untuk ikut ke pengajian lagi ta'ala, Allah akan selamatkan antum dari virus ini. Tapi kalau niatnya sudah lain, ya, ya Ukti, sudah jam tengah tiga ayo bangun malam, sholat tahajud. Kalau niatnya benar, Allah akan beri akan bersihkan diri kita dari Akan bersihkan hati kita dari virus. Tapi kalau niatnya sudah melenceng, sudah setannya akan masuk. Ikhlaskannya di dalam beribadah. Bahwasanya kita melakukan itu semua bukan karena si fulan wala allan wala fulanah wala tidak. Tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ngasih sesuatu, kita memberikan nasihat, kita memberikan motivasi, kita melakukan ibadah betul-betul karena Allah. Bukan karena ingin menghadap, mengharapkan ujian orang. Atau karena ingin mendekati orang, seseorang yang sedang kita senangi dan, dan sebagainya. Dan ketika orang sudah mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menanamkan di dalam diri orang tersebut cinta kepada ibadah tadi dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis kursinya? Hadis tentang wali. Ya. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil fara'id atau bin nawafil hatta hibba dan terus menerus orang hamba itu mendekatkan diriku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sangat mencintainya. Allah kalau sudah mendapatkan cinta Allah dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan sedikit demi sedikit sedikit terbersihkan, tersucikan dari virus yang seperti itu, cinta yang halal. Cinta yang terlarang. Dan terus kita akan sudah cinta kepada ibadah tadi, cinta kepada Allah, kita akan sibuk. Sibuk dengan ibadah tersebut. Tidak ada waktu untuk memikirkan si dia kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kita pikirkan adalah si dia dengan D yang besar bukan D yang kecil. Allah Subhanahu wa taala Kalau sudah merasakan kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ibadah, cinta kepada amal soleh, maka dia akan mendapatkan kelezatan dari ibadah tersebut. Merasa nikmat ketika beribadah. Sehingga hatinya terus terindu untuk melaksanakan ibadah tersebut. terindu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kerinduan kepada Allah, rindu untuk melaksanakan ibadah-ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kerinduan-kerinduan kepada yang lain akan tersingkir dengan sendirinya. Karena itulah Al-Syekh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Rahimahullah taala mengatakan, Sungguh jika hati telah merasakan manisnya ibadah kepada Allah dan telah ikhlas kepadanya, niscaya ia tidak akan menjumpai hal-hal yang lain yang lebih manis dari manisnya ibadah tadi dan tidak menjumpai hal-hal yang lebih indah daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih manis, lebih nikmat, lebih indah, lebih lezat dibandingkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah teruji oleh para pendahulu kita radhiyallahu anhu wa rahimahumullah jami'an. Bagaimana ketika mereka menghadapi kerinduan, kecintaan kepada dunia, termasuk dalamnya wanita. Mereka kalahkan dengan apa? Kerinduan, kecintaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Julaibi Julaibi yang terkenal dengan Ghasilul Malaika, seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika syahidnya. Beliau tinggalkan istrinya. Istrinya yang belum lama dia nikahi. Gak genap sehari semalam. Gak genap sehari semalam. Beliau nikahi Begitu mendengar panggilan jihad, beliau masih dalam kondisi junub, pergi berjihad. Sampai beliau menemui syahid. Dan yang memandikan dari janabah beliau adalah malaikat-malaikat Allah SWT. Kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada jihad fisabilillah telah mengalahkan kecintaannya kepada sang Hilang semuanya. Dan sebagian ulama rahimahullah jami'an sampai mereka tidak sempat nikah, bukan tidak mau. Tidak sempat nikah. Beda antara mau dan sempat. Karena orang kalau nggak mau nikah itu jelas paman di nanti paling ini. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sedangkan nikah adalah sunnah Rasulullah SAW, dan sunnah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam jelas bukan lagi termasuk orang yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi dan Rasulullah melarang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Ketika ada tiga orang salah satunya sudah bersumpah untuk hidup membujang selamanya tidak mau nikah, maka Rasulullah SAW arahkan, ingatkan pemikiran pemahaman seperti ini. Sebagian ulama mau jami'an belum sempat nikah karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecintaannya kepada ilmu, kecintaannya kepada jihad. Ya, seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala. Kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada ilmu, kecintaannya kepada agama ini. Sehingga mereka belum sempat untuk, untuk menikah ini Ingat apabila hati ini sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ibadah, maka akan hilang. Akan menurun grafik kecintaan orang tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kepada manusia, kepada wanita ataupun kepada pria ria akan semakin lama semakin dan terkis. Tapi bukan berarti hilang, karena itu suatu saat nanti akan muncul lagi apabila waktunya sudah sudah ada. Kemudian yang kedua, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong membantu kita selain Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa. Karena cinta itu hubungannya dengan hati. Hubungannya dengan hati. Dan hati itu milik Allah. Maka kita harus meminta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar ataupun kita dijaga dari virus yang satu ini. Dan doa adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak ada satupun yang bisa menolak takdir yang telah Allah tetapkan selain doa. Subhanallah. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menolak takdir selain doa. Dan ini sudah menjawab, sudah terbukti. Bagaimana doa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi perjalanan hidup seorang manusia. Doa bisa menyelamatkan seorang hamba dari mara bahaya. Doa bisa menjaga seorang hamba dari sebuah malapetaka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencantumkan berbagai macam doa-doa yang telah dipanjatkan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga orang-orang yang saleh dari umat-umat yang terdahulu. Banyak seorang nabi yang sudah lama berkeluarga belum juga mendapatkan keturunan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma la tadhni farda wa anta khairul warithin ya Allah janganlah engkau tinggalkan aku seorang diri dan engkau zat sebaik-baik zat yang memberikan warisan tapi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah kabulkan keturunan kepada beliau Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam Subhanallah kekuatan doa Nabi Yunus alaihi salatu wassalam berada di tiga lapis kegelapan gelapnya perut ikan yang memakannya gelapnya dasar lautan gelapnya malam. Tapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh Allah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga nabi-nabi yang lain termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sudah mempraktekkan bagaimana keajaiban doa Kekuatan doa yang luar biasa. Doa adalah mukmin. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Bisa jadi mohon maaf. Ikhwati wa akhwati anzani Allah wa yakum jami'an. Kita terjangkiti virus ini karena kita belum pernah berdoa kepada Allah untuk minta dilindungi. Kita belum pernah meminta perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari penyakit yang satu ini. Malah doa kita sebaliknya, ya Mas. Ya Allah, moga jenengan tempe kulo kali zaman hati kulo. Engko nang pengajian. Sapa sing donga mau nang satu sadurunge makan pengajian ngono kuwi. Muga-muga sing kae mangkat ben iso delok bisa ketemu waliyatubillah. Bahkan sebaliknya, sebagian kita itu apa? Berdoa yang lain. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita Kemudian yang ketiga, apabila virus itu sudah menjangkiti diri kita, maka jaga sikap kita. Jangan kita Turuti apa? Kata nafsu kita. Apa bisikan hawa nafsu kita? Apa rayuan setan yang selalu menggoda kita? Jangan ikuti. Jaga sikap. Kalau memang ini ada perasaan itu dan itu fitrah, maka jangan dilanjutkan. Kecuali dengan perni pernikahan sudah. Jangan dilanjutkan kecuali dengan perni pernikahan. bukan berarti kita menghajar tidak. Ya, bukan kita menengke tidak. Tapi kita mimbar bisa dizara'i menutup segala celah pintu yang akan mengarahkan kepada hal yang diharamkan. Dan yang terpenting adalah ini pandangan. Pandangan. Ojo pisan-pisan browsing nang internet golek fotone dhewe. Sebagai orang gitu, saat saya nggak pernah ketemu kok, nggak pernah komunikasi Ustaz, nggak pernah SMS-an, nggak pernah telepon-teleponan, apalagi WA dan sebagainya, nggak nggak pernah Facebookan. Nih sampai yang nyimpen ya foto nih, ah, Ya kan? sekarang luar biasa. Mungkin foto pas lagi kecil, ya foto wae. Cicil kok Ya, sini kok yesu-yesu yo gede nah. Kan? Eh, tundukkan pandangan. Demikian juga akhlak, tundukkan pandangan. Bukan berarti tundukkan pandangan itu ketika ketemu saja tidak. Jangan nyimpen fotonya dan juga jangan pandangin terus fotonya. Mas, ah, nggak perlu foto Ustaz. Lah ngapa? Lah tau aku dewe? Sami mawon padha Orang perlu foto nang sarana ngopo? Lah kanca sak kantormu. Ya Allah, enggak enggak tundukkan pandangan sudah. Ya. Karena apa? Pandangan itu luar biasa loh pengaruhnya. Nadratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famohitun faliqahu. Ini rumus sebuah hubungan yang non syar'i Nagrotun pandangan dulu. ngatur senyuman. Fasalamun ucapkan salam. Opo titip salam. Fakalamun baru komunikasi. Kalam bukan hanya ucapan saja loh. Saya nggak pakai kalam loh, saya nggak ucapan loh, saya. Tapi saya pakainya WA Yusuf. Bisa mimawat berdua ya. eh fakalamun. Sudah kalam, sudah komunikasi apa? Kamu itu bikin janji. Sudah bikin janji, kali maut ketemuan. Sudah ketemu, terjadilah apa yang terjadi waliyatullah. Terus akan digiring. Nah, ini rumus sudah. Mulainya dari ini, dari pandangan. Ya. Nabrahum faktisamatun fasalamun fakalamun pemohidun tariqah tariqah. Tundukkan pandangan. Kemudian yang keempat, sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ihris alama yang wastain billah. Isi hari-hari kita dengan yang bermanfaat. Karena yang namanya waktu kita itu banyak yang kosong. Apa? Orang sempat-sempatnya chattingan, orang sempat-sempatnya WA, orang sempat-sempatnya Facebookan kapan? Ya karena dia punya waktu kosong. Waktu kosong. Maka konsepnya adalah faida barok tafan sob. Apabila selesai dari satu amalan, masuk kepada amalan yang berikut. Jangan biarkan waktu kita itu kosong dengan hal-hal tidak bermanfaat. Ya. Katanya al waktu kasai ilam tak tahu kotor kotor akan. Waktu itu bagikan pedang kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya akan menghancurkan kita. Kalau kita nggak gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya akan menghancurkan kita akan mati. Dalam artian kita akan tidak bisa buat apa-apa kecuali hal-hal yang akan membahayakan diri kita dan akan membinasakan diri kita oleh dunia. Gunakan waktu sebaik-baiknya, hal-hal yang bermanfaat. Apalagi antum masih muda, ya, yang harus banyak berkreasi, banyak berkarya, banyak menempa ilmu, membenahi diri. Jangan khawatir, ya, kalau kita bisa memanfaatkan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya untuk hal-hal yang bernilai positif, yang bermanfaat dan berfaedah, baik untuk dunia dan akhirat kita dan agama kita, jangan khawatir. Yang akan mendampingi antum juga orang yang tidak jauh dari kualitas antum. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu. Laki-laki yang baik dapat perempuan yang baik, perempuan yang baik dapat laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Tapi kenapa Ustaz Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam dapat istri yang tidak baik? Dan kenapa ya Asia mendapatkan suami seperti Firaun? Itu istisna, itu pengecualian. Tapi pada umumnya seperti itu. Jangan khawatir. Jangan risau Ya. Antum wahai pemuda ini mendapatkan seorang istri yang baik, perbaiki dulu diri antum. Demikian juga seorang akhwat. Antum nah ingin mendapatkan pasangan hidup yang baik, perbaiki diri dulu diri antum. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha antum. Gunakan waktu sebaik-baiknya, bukan untuk mencari pasangan, tapi untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas diri, Sekali lagi, Allah tidak akan menyanyiakan usaha kita. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat. Kemudian yang kelima adalah pikirkan dampak negatif. Dampak negatif yang akan ditimbulkan apabila kita salah jalan. saya sering mengatakan istilah pacaran Islam itu ngapusi. Ngapusi tenang ngapus. Itu sebuah manipulasi. Cara setan untuk mengelabui manusia. Gak ada pacaran Islam. Kalau boleh saya tahu, jenengan-jenengan yang mungkin sudah banyak ilmunya dalam masalah ini. Saya ingin tahu pacaran Islam itu ya, Pak Mas. Ya. Sing jawab itu buku. Benar ini. Saya tanya. Ya, mungkin sebagian antum itu paham dan pernah mendapatkan konsep pacaran islami. saya kira aku takut pacaran islami konsepnya kau yang ngopo? Ayo, sapa yang jawab tak ibu wis. Cepat maju. Yang pernah mendapatkan Pelajaran mungkin satu SKS. Lah iya, lah sampean nang alia nang SMA telung tahun pacarane orang bursa orang bursa semester berarti ini pira SKS dewe telung tahun ya pacaran judulnya apa oh pacaran pacaran islami ya nah. makanya yuk pacaran islami yuk ngomong dah Ya, Rin. Sini sini maju. Ben kesoting itu loh. ya, ini jawab tadi apa ya. Yang jenengan tahu saja. Eh, pacaran Islami itu pacaran yang dilakukan setelah pernikahan. Nah. Artinya pacaran yang hakiki, pacaran yang syar'i menurut agama Islam ataupun pacaran yang dilakukan sebelum pernikahan itu eh, hakikatnya itu bukan pacaran Islami tapi perzinahan. Gitu. Tapi kadang orang sebelum nikah aja sudah punya konsep pacaran Islami, Mas. Ya, sebelum nikah saja terkadang sebagian orang itu sudah memiliki konsep pacaran mungkin pacaran Islami loh. Podowe kalau busana Islami, makanan islami, kabeh nasib islami. pada jelas bermusik jenenge nasib islami. Jenenge islami memang subhanallah ya. Ini anugerah Allah subhanahu wa taala. Laku keras. Apa-apa di Labeling is Islami. Enggak, pacaran Islami maksudnya sebelum nikah itu ada ada orang punya pacar pacaranku pacaran Islami. Iya. Setuju enggak? Kalau sebelum pernikahan itu bukan pacaran. Pacaran enggak ada pacaran. Enggak ada pacaran. Setelah pernikahan ada? Ada pacaran Islami. Enggak, kalau saya enggak ada. Saya udah mengatakan enggak ada pacaran setelah nikah. Ya, karena itu hubungan syar'i kenapa diucapkan pacaran? Sudah aja sama hubungan saya syar'i. Allah jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Tak Kalau cicil apa ya Mas ya? ya? Ya. Jangan lampiaskan itu. Baik dengan model pacaran mas pokoknya ta'aruf lah. Ada lagi istilah ta'aruf ini. Ta'aruf 10 tahun, Ya Allah. urung kenal emang. Ya Allah. Ya Ini adalah lagi istilah ta'aruf. Hati-hati. Ya. Hindari itu semua, jangan lampiaskan ya. Kemudian hindari hal-hal yang akan membangkitkan dan menyuburkan virus itu. Apa yang akan menyuburkan virus tersebut? Apa yang menang? Apa yang akan menyuburkan virus tadi hindari ya yang tadi di muka saya ucapkan yang apa tadi yang saya katakan hubungan-hubungan ini ikhtilat dan sebagainya tambahan lagi yang sering menjadikan virus itu muncul atau virus itu berkembang adalah nyanyian musik dan film-film percintaan makanya akhwat yang senang film India Ojo mungkiri loh mbak. Ojo sih? Ada nggak yang senang film India? Hah? Kenapa? Apa kui? Oh film Korea malah. Malah ini apa mabel loh mas. Oh saya ini India kalau kalau Korea kan? Eh. Oh gitu baru tahu saya. Ya Allah. Hindari itu semua nasib dan nasib tapi nasib apa gitu teman sejati ya apa gitu yuk akhirnya bayang-bayangkan teman yang sejati apalagi itu sama siapa mas foto era-era udah Padahal kalau di pernikahan kadang diputer itu loh teman sejati itu. Kok Alzat dulu saya tuh senang benerin itu mantannya. Nasallahu Allah, Assalamualaikum, Astagfirullah. Hilangkan itu, hindari itu nyanyian, ya. film-film percintaan, drama-drama percintaan, hilangkan itu jauhi. Ya. Ini. Inilah mungkin beberapa hal ya, yang bisa dilakukan. Tapi intinya adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Mungkin ini bukan yang pertama kali dengan itu dengarkan masalah ini. Saya percaya kok. Ya, Bahwasanya kajian pagi menjelang siang hari ini hanya untuk mengingatkan orang jadi orang. Masalah sampai yang terus sudah ngerti kabeh. Saya percaya Sudah banyak ilmu yang jenengan-jenengan dapatkan. Sudah banyak nasihat-nasihat yang jenengan-jenengan itu dengarkan. Sudah banyak kajian-kajian yang jenengan datangi dan jenengan pelajari apa yang disampaikan. Cuma yang dipersoalan adalah tetap saja kita harus diingat, Karena tadi empat hal tadi musuh kita itu tidak akan tidur, tidak akan diam. Terus ada apalagi fitnah dunia dan fitnah nafsu ini ada pada diri kita. Kita keluar saja sudah mendapatkan pemandangan yang luar luar biasa. Allah taala hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. kon diwaca kabeh, Mas. Hah? Dipilihnya sampai ini. Ya. Bismillah Ustaz, saya ingin bertanya, saya pernah dikitbah oleh seseorang Karena kami saling mencintai dan kami berniat untuk menjadikan cinta yang kami miliki menjadi halal. Akan tetapi karena saya masih kuliah, beliau pun bekerja dan belum selesai kuliah, orang tua saya tidak mengizinkan sehingga kami memutuskan untuk saling menanti tanpa ada komunikasi lagi. Apakah itu boleh Ustaz? Apakah itu termasuk mendorong takdir Allah? Karena kita sama-sama tidak tahu apakah kita berjodoh. Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd Terima kasih atas pertanyaannya para fiqh wa jazakillah khairan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jodoh yang baik Seorang pria yang soleh kepada Anti dan menjadi pendamping nanti Baik di dunia ataupun di akhirat kelak Saya rasa pertanyaan ini Mewakili dari sekian banyak kasus yang dialami oleh para pemuda dan pemudi kita dengan berbagai macam cerita dan juga warna pasti. Ya. Artinya menikah belum diizinkan karena belum selesai kuliah. Ingat, kuliah bukan penghalang untuk menikah. Harus kita tanamkan. Kuliah bukan penghalang untuk menikah. Karena yang ngomong sendiri ini kuliah sudah menikah. Semester 2 masuk semester 3 saya sudah menikah. Masih usia 22 tahun. Ternyata apa? Ini pengalaman pribadi. Setelah menikah memang banyak dosen yang mengingatkan jangan nikah dulu. Selesaikan kuliah, siapa tahu bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Tapi jadi sekian banyak dosen yang memberikan arahan seperti itu ada seorang dosen mengatakan al jam'u bainal husnayaini afdal. Al jam'u bainal husnayaini afdal. Menggabungkan dua kebaikan itu lebih utama wa Nikah dan kuliah. Bukan berarti para dosen yang melarang itu tidak suka seorang mahasiswa menikah tidak, tapi khawatir kalau seorang mahasiswa ketika setelah menikah IP-nya turun. Itu dikhawatirkan. Orang kalau sudah menikah biasanya apa? telat. Telat. Bolosan. Ngantuan. Kius. Benar ini benar. Telat, bolosan, ngantuan. Jelas ngantuan harus dibahas. Telat, usah dibahas. agus disik kata ya. Urung nek mulang meneh. Bolosan ya karena mungkin karena kebutuhan keluarga harus nyambi dengan kerja dan sebagainya sehingga harus terus berkelahi. Tapi saya katakan dalam diri saya, saya niat nikah untuk menjaga kehormatan saya. Jakarta fitnahnya luar biasa. Alhamdulillah setelah menikah bukannya IP itu menurun bukan hanya sekedar konsisten stabil tapi malah naik. Saya saya katakan kalau orang dosen. Walillahil hamdu segala puji hanya milik Rabbul Izzah. Saya bisa buktikan, saya bisa menaikkan IP saya. Bahkan IP tertinggi saya ada di tahun terakhir di semester lama. Tidak ada yang namanya kuliah itu menghalangi melihat dan saya katakan sama teman-teman saya, memang sebagian teman-teman seperti itu. Dosen-dosen saya mengatakan kepada saya seperti itu bukan bukan bukan karena tidak ada bukti, ada bukti. Teman-teman sekelas yang sudah menikah memang betul. Telatan, bolosan, ngantuan, Dan yang tadinya IP-nya bagus menjadi turun. Itu fenomena umum. Tapi kita kalau kita niat baik, tujuan kita baik ketika kita menikah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Pasti itu. Ya, pasti itu. Tapi kalau seandainya sudah orang tua tidak mengizinkan itu urusan lain. Itu urusan lain. Karena ridho Allah fi ridhal walidain, wa fi suhtil walidain. itu orang tua itu penting. Ingat apapun yang kita lakukan harus minta restu dari orang tua dan kita harus menerima apa keputusan dari orang tua kita selama itu adalah syar'i dan tidak bertentangan dengan syariat syar'i dan tidak bertentangan syariat. Karena terkadang seorang itu mengatakan, Ustaz, alasan orang tua saya itu nggak syar'i. Maksudnya katakan, bertentangan nggak dengan syar'i? Tidak, ya sudah. Karena terkadang cuma hal yang pertama yang dikatakan oleh sebagian ikhwan atau penakut, alasannya nggak syar'i sekali saja. Ya memang nggak syar'i, tapi bertentangan dengan syariat nggak? Tidak, ya sudah Penting yang nomor dua ini, sering kita lupakan. Eh, jadi kalau saya orang tua kalau sudah nggak mengizinkan dan kita sudah berusaha untuk meyakinkan sebagainya, maka sudah putus sudah. Jangan membuat sebuah penantian atau komitmen bersama janji senjata senjata dulu. Nah, iya kan kadang ada masa damai gitu loh. Damai gak ada komunikasi kan gitu kan. Tapi nggak setan akan bermain di situ. Kalau kita sudah melakukan cara yang seperti ini, kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kecewanya gimana? Si laki juga bisa kecewa, si perempuan juga bisa kecewa. Ternyata masih ada yang lebih baik daripada calon saya. Tapi wis kadung janji kalau si ini. Demikian juga sekali laki-laki. Kita nggak tahu perjalanan dua tiga hari ke depan hati kita itu berbolak balik. Siapa tahu di teman kuliahnya ada lebih solehah daripada kawan kita. Kecewa akhirnya. Dengan perjanjian ataupun kata sepakat yang sudah dibuat. Akan kecewa kedua orang. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi setan pasti Sekuat apapun benteng kita, satu saat akan jebol. Akan jebol. Oleh karena itu sudah putuskan. Dan dengan katakan karena orang tua kita belum mengizinkan. Kalau memang kita masih berjodoh, pasti Allah akan temukan kita. Tapi kalau seandainya Allah berkehendak lain, jenengan harus ikhlas dengan siapa nanti saya menikah, saya pun harus ikhlas dengan siapa anda menikah. Sudah. Enak. Gak ada kata sepakat, gak ada perjanjian sama sekali. Yang salah kadang kita membuat sebuah perjanjian dulu. Dalam sebuah penantian itu. Ingat, akan kecewa, akan kecewa. Ya, akan timbul kekece, kecewaan di kemudian hari. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat adalah sikap putus saja. Jangan dengan cara-cara yang seperti seperti ini. <clears throat> Karena Islam tidak mengajarkan itu adanya penantian dan sebagainya. Tidak ada masa menunggu. Masa menunggu itu adalah seperti disibat, kemudian sudah ditentukan itu masa dan itu pun tidak disarankan terlalu lama. Ya, antara khidbah dan pernikahan. Allah Taala semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau warahmatullahi wabarakatuh jangan disingkat RWB ya. Sering saya ingatkan. Kalau nggak punya pulpen, pulpennya sudah habis pinjam sama temennya. Dan kadang kita itu untuk berdoa aja pelit. Rahmatullah wabarakatuh kan itu doa kan pelit. Kemudian ya. Demikian juga masalah pulsa. Ya. As, as Assalamualaikum BRWB nah, macam-macam. Kalau masalah doa jangan disingkat. Kalau yang lain disingkat monggo. Tapi kalau doa jangan ya. Lapat-lapat sapi jangan. Ustaz, bagaimana jika mencintai seorang karena Allah di lain hari saya bisa melupakan orang itu di lain hari lagi saya mengingat orang tersebut. Saya sudah berusaha untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala dan akhirat. Tapi ketika saya mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat itu juga saya kembali mengingatnya. Bagaimana caranya supaya di hati saya hanya teringat Allah Subhanahu wa taala dan hati saya tidak berzina sedangkan keimanan saya sering naik turun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiki wa jazakallah khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati dan juga memberkati kita semuanya. Untuk mengosongkan hati ini hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hal yang susah. Gak bisa tidak bisa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja cinta kepada istri istri cinta kepada para sahabatnya, cinta kepada kita semuanya. Ya, kita tidak dilarang untuk mencintai orang lain, tidak dilarang. Tapi jangan sampai kecintaan yang dalam derajat kedua itu, oh, kau ya, melampaui batasnya ya melalui batasnya. Anda mencintai orang lain dan ingat kepada orang lain tidak dilarang itu boleh. Tapi yang tidak diperbolehkan adalah ketika Anda melampiaskannya dengan tata cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Ketika jenengan ingat kepada si dia, ketika ingat kepada Allah, ingat kepada si dia. Gak apa-apa, hanya sekedar ingat kok, gak dilarang. Bagaimana cara melupakannya? Susah untuk melupakan itu. Susah untuk melupakan itu. Rasulullah SAW tidak bisa melupakan sosok pribadi Khadijah radhiyallahu anha padahal sudah meninggal dunia radhiyallahu anha. Gak bisa. Kalau kecintaan seseorang kepada orang lain itu sudah mendalam, apabila dengan tulus ikhlas lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala untuk melupakannya susah bahkan mungkin kalau tidak serang ekstrim kita katakan gak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan diri kita itu lupa. Dan kita tidak mendengar itu. Karena kalau kita lupa berarti kita sudah majnun, sudah gila, sudah hilang apa-apa atau sudah pingsan. Itu baru gak ingat. Padahal kalau orang terkadang orang sedang nggak sadarkan diri aja pingsan atau tidur saking cintanya kepada orang tersebut kadang egonya aja menyebut nama namanya kok guyu mas lakoni seperti itu, itu susah. Dan ini nggak dilarang kok Mas Mbak, nggak dilarang. Jenengan ingat si dia, jenengan apa namanya istilah mencintai seseorang nggak jadi masalah. Tapi ingat bagaimana memanagenya, bagaimana kita mengaturnya. Ya. Seperti itu. Kalau mau ingin berusaha untuk melupakannya, monggo. Tapi itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Bisa, bisa. Tapi berat. Tapi berat sekali. Semoga memudahkan untuk kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Bismillah Ustaz, saya mau tanya jika kita tidak boleh memandang atau mendekati zina. Zina dipandang gimana? Boleh mah. Kok memandang zina ini apa ya? Nah, Bagaimana cara kita bertaruh kepada kepada lawan jenis yang ingin kita nikahi? Bismillahirrahmanirrahim. wassalatu wassalamu ala khairan wa barakallahu fiik. Terima kasih pertanyaannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan cara dan juga Rasulullah wasallam pun memberikan tuntunan. Bagaimana cara bertaaruf? Bertaaruf itu bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Secara tidak langsung adalah kita mengutus ataupun kita itu meminta tolong kepada seorang untuk menyelidiki si pulang atau si pulang ini bagaimana kesehariannya. Atau kita dengan, apa namanya bertanya dengan teman dekatnya atau dengan tetangganya atau dengan saudara-saudaranya, kita bisa bertanya secara tidak langsung ataupun secara langsung. Ketika kita sudah mantap untuk nikah, mantap untuk menikah, Bukan untuk main-main, bukan untuk percobaan. jajan ini cocok sama orang. Enggak. Jangan. Ini tidak main-main. Ini bukan per percobaan. Kalau sudah mantap menikah dan kita sudah menentukan pilihan, baru kita tahu bagaimana. Dan setelah ternyata setelah ta'aruf itu ternyata kok kurang serap, boleh kok. Seseorang kemudian mundur. Ya, proses ta'arufnya adalah ketika kita sudah mantap ingin menikah dan kita sudah memiliki pilihan dan kita ingin mengetahui lebih dalam dari sosok pribadi yang akan mendampingi hidup kita di dunia ini dan syukur-syukur nanti di akhirat. Itu loh, kalau sudah punya niatan, sudah punya teman-teman, sudah punya kita tekad dan kita sudah punya calon untuk kita nikahi dan kita ingin mengetahui lebih dalam dari orang tersebut Allah Taala Bagaimana kalau kita menundukkan pandangan itu susah di negeri dalam dunia pendidikan pun menerapkan sistem ikhtilaf sehingga agak susah memberikan pandangan bagaimana solusinya. Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga pandangan kita, menjaga hati kita dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala marah dan juga murka kepada kepada kita. Memang fitnah yang menimpa kita semua adalah fitnah tabarrud wasuhur wal ikhtilaf fitnah wanita keluar rumah fitnah fitnah wanita bekerja di luar rumah apalagi dengan bersolek berdandan fitnah ikhtilaf di mana-mana luar biasa memang tapi fattakullah astagfirullah bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita. Misalkan ketika kita sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang murid, kalau seandainya mengajar itu adalah lawan jenis, ataupun teman kita sekelas itu adalah lawan jenis, maka semampu kita untuk tidak bermain mata, untuk tidak mengubah pandangan kita. Tapi ternyata kita susah, tetap saja akan ketika bertemu berpapasan sebagainya. Yang namanya menundukkan mata bukan berarti jenengan itu jalannya itu mundur terus nabrak tembok nanti jenengan. Malah disindiri kelangan duit mas belum ketemu dompetnya bukan berarti seperti itu artinya ketika pandangan itu saling bertatap langsung kita tundukkan seperti itu bukan berarti nunduk terus bukan ya Artinya kita terjalan, lakukan aktivitas seperti biasa, tapi ketika cobaan ujian itu datang tundukkan pandangan. Itulah. Ya. Sehingga kita tidak dianggap masuk ngalim, sombong, nggak mau rawur apa apa, ura, eh, ura, eh, apa namanya ini e, bertegur sapa, kan gitu kan? Ya, jadi lakukan semampu semampu kita. Berapa lagi mas? Satu lagi. Ada yang bilang sudah, ada yang satu lagi. Ustaz, saya seorang pekerja di sebuah perusahaan. Subhanallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati Anda di pekerjaan Anda. Dan sering tatap muka dengan lawan jenis saya. Dengan lawan jenis, saya berusaha menghindar, tapi karena banyaknya karyawan, hal itu tetap terjadi bahkan terkadang sampai bicara, ada percakapan berkaitan dengan hal pekerjaan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan syariatnya dan mengikuti tuntunan Rasulnya yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Kondisi yang seperti ini banyak sekali terjadi di segala bidang lapangan pekerjaan. Ya, kecuali memang perusahaan-perusahaan atau tempat-tempat kerja yang memang dipimpin oleh seorang leader, seorang pemimpin yang paham betul tentang syariat. Baru mungkin ada pemisahan dan sebagainya. Seorang wanita atau seorang pria ketika dilarang untuk berhubungan bukan berarti secara mutlak. Yang dilarang hubungan-hubungan yang mengarah kepada perzinahan, mengarah kepada kemaksiatan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kita wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Bukan berarti kemudian kita nggak mau berkomunikasi dengan orang lain, ya. Tidak sama sekali. Boleh seorang laki-laki berkomunikasi dengan perempuan, tapi pelajarilah adab-adab berkomunikasi. Jangan sering-sering berkomunikasi suatu hal yang tidak penting. Jangan berkomunikasi seorang diri ataupun empat mata, tapi berkomunikasilah di hadapan orang banyak. Yang ketiga, tundukkan pandangan. Jangan mengambil kesempatan mumpung entuk ngobrol tak delok tak puas Tundukkan pandangan. Ya, yang pertama yang penting ya, yang penting yang dibicarakan. Jangan menyepi menyendiri. Tundukkan pandangan. Jangan sering-sering. Jangan sering-sering. Dan jangan lembutkan suara yang menggoda lawan jenis. Jangan bubuhi perkataan-perkataan, ucapan-ucapan tersebut dengan hal-hal yang bisa mengundang fitnah. Lakukan seperlunya. Ini beberapa hal yang harus dilakukan. Gak apa-apa jangan misalkan usaha pekerjaan obrol, bikin biaya dan sebagainya. Gak, gak apa-apa. Ya, tapi ingat hal-hal tadi yang sudah saya sebutkan tahun depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita kita semuanya. Ini apa ya? Pertanyaan. Ini. Untuk yang akhwat. Ya, untuk yang akhwat. Untuk akhwat pertanyaan pertama. Sebutkan empat tantangan bagi setiap insan di dalam menjalankan tuntunan dan juga ajaran yang Allah turunkan. Ditulis empat tatanan yang tadi saya sampaikan. Pertanyaan kedua Pak Ahwat Cepat-cepatan nggak tahu teman-teman jawabnya apa siapa? jelaskan sedikit saja sedikit saja hubungan ikhlas dengan tema yang kita bicarakan yaitu cara mengatasi cinta ketika melanda hubungan ikhlas di dalam beribadah kok ikhlas dijadikan sebagai solusi jelaskan sedikit saja karena gini-gini paling satu dua baris saja monggo ini hadiah. Untuk ikhwan Mudah aja ya. Mudah aja bagi seorang ikhwan Sebutkan tiga macam cinta Monggo Maju Tiga macam cinta Cinta syariah Cinta haramiyah Cinta fidiyah Cinta sirkiyah Fidiyah atau ya Cinta syariah Betul cinta mubniyah, cinta yang setelah naluri dan cinta muharramah yang diharapkan yaitu masuk fitnya dan syirkiyah. Jazakallahu khairan. Bapak sudah jawabannya? Sudah nanti urusannya akhwat. Ya. Demikian yang bisa di nanti yang nilai apa juga ya ya, Yang paling cepat Mbak ya, yang paling cepat, yang paling benar. Saya serahkan sama panitia akad saja, ya, biar apa namanya uh, kita bisa menyelesaikan kajian pada saat ini. Demikian yang bisa dikaji dan dipelajari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya Wastafirullahaladzim dan semoga antum semua untuk memaafkannya. Aku lupa lihada subhanallahumma bihamdi. Asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. kasih.